Yang pertama dia dikatakan juga al-fatihah karena Allah swt membuka ya dengan al-fatihah itu akdom kita yaitu paling besarnya kitab <clears throat> yaitu Al-Quran Al-Karim Dinamakan juga dengan Ummul Quran Karena dia adalah induk Ummu adalah induk Ibu Dikatakan Ummu Karena biasanya namanya anak-anak akan selalu menginduk kepada ibunya maka tepat ketika Al-Quran ini juga dikatakan yaitu Ummul Quran Kemudian eh, dan Al-Qur'an ini mencakup mutawiyun matmunuhu ya. Al-Qur'an itu mencakup kandungannya yang pertama tentang masalah tauhid. Ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffiru bima siwa dan untuk mengkufuri mengingkari dengan apa-apa yang selain selainnya. Ini juga menempati sebagian besar dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, isi kandungan dari Al-Quran adalah Al-Mi'ad wa Dar Akhirah. Halaman 12. Yaitu tentang uh, tempat kembali atau hari akhirat. Wal ba'as wal jaza, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Kemudian juga yang ketiga adalah tasri, yaitu syariat tentang peribadatan kurubat tentang yaitu ibadah-ibadah takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala hukum-hukum ya al-qawanin asy-syar'iyyah ya. hukum-hukum undang-undang dan semuanya adalah ibadah ini juga eh, dalam Al-Quran sangat banyak sekali kemudian yang keempat adalah al-qasas yaitu kisah-kisah dan pengabaran atau kabar tentang orang-orang terdahulu al awalin. ya. Kalau kita lihat bagaimana Allah menceritakan orang-orang yang soleh juga orang-orang yang apa itu mengingkar sudah ada diterangkan dalam Al-Qur'an. Kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun. Ya. Demikian juga orang-orang yang soleh ya. Luqmanul Hakim. Kemudian yang kelima, Darussalam bima fiha min in'ami wa ikramin yaitu negeri keselamatan dengan apa yang di dalamnya min in'am dari kenikmatan-kenikmatan wa ikram dan kemuliaan karena namanya surga dari keselamatan dari surga adalah penuh dengan keimanan penuh dengan kenikmatan dan kenikmatan yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan atau disebutkan dalam uh, beberapa keterangan hadis ya kita ahlu kalau ahlu jannah ketika penduduk surga itu masuk ke dalam surga maka Allah mengatakan alam azidukum ya apakah kalian mau aku tambah kepada kalian kemudian penduduk surga mengatakan Bukankah engkau tuh bajit wujuhana sudah memutihkan wajah kami watun tunjina minan dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? kemudian fasad fayak sifil hijab kemudian Allah menjikapkan hijabnya ya kemudian penduduk eh, surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala fama utu ilahi minan nadari ala azza wa jalla tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada penduduk surga melebihi nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa taala ini negeri yaitu Darussalam negeri keselamatan sebaliknya Darul Bawar wal Syaqaq yaitu negeri ya kehancuran dan kemudian kecelakaan ya itu adalah neraka sudah diterangkan dalam Al-Quran siapa-siapa orang dia calon-calon penduduk surga ciri-ciri penduduk penduduk oh, yaitu penduduk surga demikian juga ciri-ciri penduduk neraka sudah diselaskan ya Wabayanu ma fiha minal azab al azab dan penjelasan tentang apa yang di dalamnya minal azab dari azab azab dari azab dan azab dan juga ya juga azab yaitu ke azab juga. Wahada hada idon ukhidah minal Quran hadon kabiron dan ini juga diambil dari Al Quran itu bagian yang banyak. Kalau kita lihat dalam yaitu surat-surat yang pendek, surah-surah makiyah ya itu kebanyakan berbicara tentang yaitu akidah tentang tauhid ya al ikhlas ya kemudian anas kemudian ya banyak sekali di situ e, diterangkan tentang masalah akidah nah. sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah itu e, kebanyakan berbicara tentang masalah hukum ya masalah hukum dan ini menjadi e, pelajaran bagi kita ketika kita dakwah di masyarakat. Maka yang kita dahulukan adalah tauhid. Yang kita dahulukan adalah tentang masalah ibadah. Ketika mereka mempunyai beberapa ya kemaksiatan yang mereka lakukan, minum homer, berjudi, kesyirikan, bid'ah. Ini kita sebagai penjuru yaitu juru dakwah, kita harus tahu mana yang kita dahulukan. Ya. Jangan langsung kemudian kita menyasar yang kira-kira ya di bawah yang terpenting ya, kita dulukan mereka mengejar yaitu eh, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenalkan kepada Allah, kenalkan tentang surga, kenalkan tentang neraka ya. Kenalkan tentang hari kiamat ya, yaumul baas yaumul jaza, yaumul hisab ya. Diterangkan semua sehingga mereka punya akidah yang kuat ya. Baru ketika mereka kokoh dalam keimanan dan akidah mereka, baru kita nanti masuk kepada hukum-hukum Allah. Ini penting sebagai juru dakwah, ya. Sehingga jangan sampai kita salah yaitu ketika kita berdakwah salah yaitu memulai pendahuluan, ya. Akidah menempati posisi yang pertama. Rasulullah SAW berdakwah masalah akidah ini bukan satu dua tahun, 13 tahun, hanya belas tahun. Ya. Ini baru kemudian hijrah ke Madinah, kemudian baru kemudian di situ e, bicara tentang hukum-hukum, ya, hukum-hukum Islam ini sehingga kita tidak boleh terburu-buru tidak boleh kemudian kita ya, ya terburu-buru dalam berdakwah meninggalkan sesuatu yang paling penting kemudian kita mengejar sesuatu yang di bawahnya wa suratul fatihah bi ayatiha sab'i tushiru ila kulli hadzal ulum wal ma'arif allati istama alaiha al-qur'anul karim فهي مفتتحة بحمد الله والثناء عليه wa hadha wa tauhid wa suratul Fatihah dan surah Fatihah bi ayatiha dengan ayat-ayatnya as-sab'i yang tujuh. Ya, kemarin kita sampaikan bagi yang berpendapat Al-Fatihah itu memasukkan bismillah ayat yang pertama berarti itu sebagai ayat yang pertama dan siratal ladina an'amta alaihim sebagai ayat yang ketujuh. Sebagian berpendapat bahwasanya Bismillah tidak masuk dalam surah Al-Fatihah Berarti Alhamdulillah masuk ayat yang pertama Kemudian surat Al-Ladina An'am Alaihim itu ayat yang ke-6 Ghairil maghdubi alaihim waladhalin itu ayat yang ketujuh 7 Sehingga dalam keterangan yang lain Syaikh merojihkan itu pendapat yang kedua ya, Yang memasukkan atau e, Bismillah tidak ikut dari Al-Fatihah al fatihah Alhamdulillah itu adalah ikhtilaf dari para ulama. Tapi kalau kita lihat mushaf-mushaf kita itu masukkan ayat yang pertama adalah bismillah. Dan ayat-ayat yang tujuh ini tusyiru ila kulli ulum, menunjukkan kepada setiap ilmu-ilmu dan ma'arif ya, dan pengetahuan-pengetahuan Allah di istamalaihi al-Qur'an Karim yang mencakup di dalamnya yaitu al Qur'an Karim fa hiya muftatahatun bihamdillah maka Al-Qur'an ayat Al-Fatihah itu dimulai dengan bihamdillah dengan muji Allah Subhanahu wa taala ya alhamdulillahirabbil alamin wassana alaihi dan menyanjung atasnya bi asma'i wa sifati dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala wa wa tauhid dan ini adalah tauhid ya, ya. Tadi mungkin belajar tentang asma wa sifat. Nah, di sini kita pentingnya belajar tentang tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Wa ta'ala maliki yaumiddin. Wa ma yaumuddin illa yaumul jaza. Dan tidaklah yaumuddin ya. Itu kecuali yaumul jaza. Dan ini kalau kita lihat dalam surah Al-Maun Ya, ara'aital yukadzibu Kalau kita lihat semua tafsir, hampir semua tafsir Ibnu Katsir, kemudian Imam Tuhawiyah, para ulama-ulama ya terdahulu maupun zaman sekarang yang mereka dalam tafsir menafsirkan ad-din di situ adalah yang jaza. Tapi kalau kita lihat ya, yang selama ini di masyarakat, araital ladzi yukadzibu bidin artinya apa? Dan kalian mengetahui orang-orang yang mengingkari agama, ya, agama. Ya. Ini saya nggak tahu eh, apa eh, referensi dari eh, penerjemahan tersebut. Ya, padahal dalam surah Al-Fatihah, Malik yang diartikan yang menguasai hari pembalasan, ya, hari pembalasan. Ini, walaupun adin sendiri kadang maknanya agama, tapi ketika berbicara tentang karni, al, yaitu al-maun yang ayat yang pertama sampai pertengahan itu berbicara tentang karena ini adalah surah yang turun di Makkiyah ya. Kemudian ketika berbicara fawailul musallin itu berbicara tentang keadaan orang-orang munafik. Berarti ayat dalam satu eh, dalam satu surat itu ada dua, yang satu turun di Mekah, yang satu turun di Madaniyah atau yang satu Makkiyah, satu Madaniyah. Ya. Yang pertama araital ladzi di bidin berkaitan dengan akidah. Tidak akan mengetahui orang-orang yang dia mengingkari, mendustakan itu hari kebangkitan. Ya, karena berkaitan dengan akidah orang-orang musyrik. Yang waktu itu mereka mengingkari tentang hari kebangkitan. Kebangkitan berkaitan dengan akidah. Baru ketika fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Ini berbicara tentang orang-orang munafik. Ya. ya. Bama yaumuddin illa yaumul jaza. adalah hari eh, yaitu ad-din yaumuddin kecuali dia adalah yaumul jaza. Hari pembalasan. Wal jazaa'u yakunu fil ba'sil akhir wal hayatu saniyah dan namanya jaza pembalasan maka dia adalah fil ba'sil akhir, kebangkitan yang yaitu yang lain atau yang terakhir. Wal hayatu saniyah dan kehidupan yang kedua ya, setelah kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Fakulu ma warada min tafsilin min tafsili ma fihi innama huwa nabatun min kalimat din. Ya, dan setiap apa yang datang dari penjelasan tafsil ya, apa-apa yang di dalamnya innama huwa nabrun ya, tidaklah dia kecuali yaitu bersumber ya nabrun itu mata air ya bersumber terpancar ya min kalimat din dari yaitu kata-kata ad-din ya. Alladhi wal jaza yang dia adalah al jaza yaitu pembalasan. Wal maliku wallahu jalla wa ala dan malik ya, yang merajai. Ya, maka kata malik ini eh, ada malik berarti ada muluk. Apa artinya muluk? Kerajaan. Ada milkun artinya kepemilikan Malakun artinya malaikat, ya, malaikat. Jadi dari kata mim, lam dan kaf, ini bisa berubah-ubah, ya. ya tergantung kita mengharokati membunyikan, ya. Ada milkun, ada mulkun, ada malakun, ya. Maka Malik wa Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala. Kemudian kita lanjutkan. iya karena na'budu wa karena nasta'in. Ya. Jadi eh, ayat Allah SWT dan ini adalah intisari dari Al-Fatihah. Maka kita katakan intisari dari Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan intisari dari Al-Fatihah adalah lafat iya karena budua wa iya karena setain. Karena tujuan manusia diibadah yaitu diciptakan di muka bumi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya'buduni. Ya, yaitu ada ni. Berarti akan mereka menyembah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai wahiduni Maksudnya adalah mentauhidkan aku. Dan ini sesuai dengan apa yang didakwahkan eh, oleh para rasul ya. malaqat ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibutullah ibudullaha butuh Dan sungguh kami utus yaitu setiap e, umat rasulan untuk apa butullah ya supaya mereka yaitu menyembah kepada Allah ya dan menjauhi yaitu tauhid Abu na'budu wa kan nasta'in ini dalam ilmu kiroah, apa ilmu apa itu dari tajwid itu bisa dibaca dua cara nasta'in itu bisa dibaca dengan raun dan beda eh, dengan isma ya nasta'in nu ya nasta'in nu atau nasta'in nah itu namanya isma ya isma adalah memoncongkan yaitu memoncongkan uh, bibir tanpa bersuara nasta'in nah nasta'in ya. atau nasta'in nasta'in nah itu namanya rom dan isma hadzal ladzi in basaqa minhu wa naba'a kullu ibad kullu ibadah dan inilah yang in ba'asa terpa, terpancar in terpancar darinya ya wa naba'a kullu ibadah dan bersumber darinya yaitu ibadah wa kullu ta'atin lillahi ja'at fil Qur'an karim dan setiap ketaatan lillahi kepada Allah ja'at fil Qur'anil Karim telah datang di dalam Al-Qur'an Al-Karim sawa'un fi dzalikal ibadat am al-muamalat am sa'ir ahkam syar'iyyah ya sama saja apakah dia adalah bentuknya ibadah ataupun muamalat ataupun seluruh hukum-hukum yaitu asy-syar'iyyah idhiya ibadatun Ta'badna Allah bima amarona annakuma bihi. Ya. Ketika dia adalah ibadah, ya, kami menyembah, kami tunduk kepada Allah SWT bima amarona dengan apa yang dia perintahkan kepada kami annakuma biya untuk melaksanakan, untuk kami laksanakan. Wa bima nahana an naf'alahu dan dengan apa-apa yang dia larang kepada kami untuk kami kerjakan wa ta'abatna bi iqamatil hudud dan kami tunduk ya untuk menegakkan yaitu hudud jamak dari had yaitu hukum-hukum batasan-batasan wa taslim dan berserah diri waridho biha dan ridho dengan hukum-hukum tersebut maka inilah ciri-ciri orang muslim Ciri orang yang beriman kepada Allah SWT Ciri-ciri dia iman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan tentang yaitu hudud, ya batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, taslim, berserah diri. Nah, ini ciri orang-orang beriman. Jadi kalau e, belajar tentang asma sifat tadi itu ada orang yang yaitu mengingkari ayat-ayat Allah, berarti dia tidak taslim, ya, tidak berserah diri, ya. Mereka mengingkari tentang sifat-sifat Allah SWT. Allah nggak mungkin istawa, Allah nggak mungkin turun, Allah nggak mungkin tertawa. Ya. Itu kan sifatnya makhluk. Ini berarti ciri-ciri orang yang tidak taslim. Ya. Ridho biha dan ridho dengannya. Ini maka kita harusnya menjadi seorang muslim yang kita tunduk kepada Allah ridho yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya. ya. Sebagian orang-orang yang menjuru pada HAM mereka tidak ridho dengan hukum-hukum Allah ya. Menganggap perempuan itu harus sama dengan laki-laki. Padahal Allah mengatakan wala isadzakaru dal unsa dan tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, mereka berusaha menyamakan ya, tidak sama ya. Ini berarti orang yang tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Amma qawlu ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fakulu ma ja'a fil Qur'an min qasasin wa akhbari sabiqin wa ma yahmilu min adatin wa ibarin innama inbasaqa min hadil ayat al-karimah. Maka setiap fakulu maca fil Quran, maka setiap apa yang datang dalam yaitu dalam Al Quran, ya, min dari kisah-kisah, wahbaris sabiqin dan cerita-cerita, kabar orang-orang yang terdahulu, wa ma yahmilu min adad, ya, dan apa yang mencakup di dalamnya yaitu peringatan-peringatan, wa ibadah, ibroh, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran, ya, in basa min hadil ayah hanyalah dia itu bersumber terpancar dari ayat yang mulia ini. Jadi kalau kita ditanya dari mana apa itu oh, Al-Fatihah itu menyebutkan tentang kisah-kisah ini itu dalilnya adalah ihdinas salatul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin secara global ya tidak secara terperinci tapi ini menyebutkan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu Fasumiyat umal Quran biidabari biidibari anna kullama fil Quran tafarra'a anha fahiya kal um wa kullu masiwaha kal abna fatasmiyatu haqiqiyah maka dinamai fasumiyat al-fatihah itu umal Quran yaitu umul Quran dengan anggapan anak ulama fil Quran ya, bahwasanya setiap apa yang ada dalam Al-Quran tafarra'a anha itu berpancar atau dia ya keluar dari darinya fahyakal um maka dia seperti ibu seperti um wa kullu masiwa siwa hakal abna dan setiap apa yang selain darinya kal abna seperti anak-anak Fatasmiyatu hakikiyah Maka penamaan itu adalah hakiki ya, Yaitu hakiki, nyata Ini Kemudian penamaan yang ketiga ya, Al-Fatihah, Umul Quran Kemudian yang ketiga adalah As-Sabau Masani As, uh, Yaitu As-Sabau Masani Maksudnya adalah tujuh ayat yang diulang-ulang Alati Allah ta'ala bidhikri Faqala walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'an al-azim yang Allah telah naskan ya padanya bidzikri dengan yaitu adzikri pengucapan atau sebutan Walakat atainaka dan sungguh kami telah berikan kepada engkau sab'an minal masani tujuh ayat ya al masani yang diulang-ulang wal Quran al azim dan Quran al azim Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dia al-Fatihah maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah al-Fatihah Wa alaihi alaiha bi khususiha min baini sa'iril Qur'an tanwihan bi fadliha wa manzilatiha fi kitabillahi azza wa Dan Allah menegaskan di dalam atasnya bi khususiha tentang kekhususan ya, kekhususannya min baini sa'iril Qur'an di antara seluruh yaitu Al-Qur'an yang ada dalam Al-Qur'an itu sebagai isyarat tanwihan sebagai isyarat tentang apa bi tentang keutamaannya wa manzilatiha dan kedudukannya di kitabillahi dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Ya ini diantaranya disebutkan tentang nama Al-Quran yaitu Al-Fatihah, Umul Quran yang di sana juga nanti bisa dikatakan uh, mungkin ada yang lainnya. Ya. Tapi disebutkan Al-Fatihah yaitu Umul Quran dan As-Sab'u Masani. Kita masuk pada bab yang selanjutnya Mumazzadu hadis surah ya, Kelebihan Istimewaan Yaitu surah Al-Fatihah ini Karena ini berbicara tentang Al-Fatihah Dan ini penting Karena sholat tidak akan sah ya, Kecuali dia akan membaca itu dengan Al-Fatihah هذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها منها Surat ini ya padanya ada beberapa memanjat yaitu keistimewaan, kelebihan, keutamaan yang akan membedakan tatamaya subiha, membedakan dengannya anhuiriha dari selainnya. Di antaranya ya, yang pertama qala ulama berkata para ulama innaha tastaminu ala mujmal ma'ani al-Qur'an fi tauhid wal ahkam wal jaza wa turuki bani adam wa ghairi dzalika ولهذا تسمى Nabi Nabi نبي نبي صلى الله عليه Quran, أم القرآن وأم الكتاب Berkata para ulama, indah sesungguhnya Al-Fatihah tersebut tastamiru mencakup ala mujmali Al Quran atas yaitu cakupan global tentang makna-makna Al-Qur'an fit tauhid tentang masalah tauhid. Tauhid bacaan dari wahada yuwahidu tauhidan. Jadi wahada itu tauhid dari kata wahada artinya mentauhid kan mengesahkan. Wal ahkam wal jaza dan hukum-hukum dan pembalasan wa turuki bani adam turuk jamak dari tori ya jalan-jalan bani adam wa ghairi dzalika dan selainnya walihada tusamma bitasmati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ummul quran oleh karena itu ya dia dinamai dengan penamaan yaitu Nabi Muhammad SAW dengan Ummul Quran wa Ummul Kitab dan juga Ummul Kitab Wa ummu syai' marji'uhu alladhi yarji'u ilahi kama qala syair. Dan namanya ummu syai' ya, hidupnya sesuatu itu marji'uhu ya tempat kembalinya alladhi yarji'u ilahi yang mana akan kembali kepadanya ya. itu sesuatu yang dikatakan ummu ya maka adalah tempat kembali ya, pada sesuatu dia akan kembali ke sana nah, ini namanya ummu Kama qala syair sebagaimana yaitu orang penyair mengatakan ala ru'sihi ummun lana naqtadi biha jima'u umuri la nu'ashi laha amran ala ru'sihi ummun yang di atas kepala ya di atas kepalanya di atas pokoknya kepalanya itu umun, umun lana ya umumnya ibu induk ibu lana bagi kami naktadi biha yang kami mengikuti dengannya jima umurin lanu asi seluruh perkara-perkara lanu asi kita tidak menuhar, menuharkai ya menuharkai itu bermaksiat laha padanya amron satu urusan saja ya seluruh urusan-urusan seluruh perkara-perkara kita tidak durhaka kepadanya satu perkara saja, satu urusan saja. Yakni alamat alamatun nat nat e, natajihu ilaiha wa naqsuduha. adalah alamat ya. Natajihu ilaiha yang kami menghadap padanya wa naqsudu biha dan kami bermaksud ya, ya menghadap atau bermaksud padanya. Walihada lam yujibullahu alaina an naqra suratan fis shalah ila hadis surah. Walihada oleh karena itu lam yujibullahu alaina Allah tidak mewajibkan atas kita an naqra fis eh, suratan untuk membaca satu surah ya satu surah pun dalam sholat illa hadis surah kecuali dengan surat ini yaitu al-fatihah li'annaha qad hawwat kullu ma'anil Quran karena ia Al-Fatihah itu sungguh telah mencakup kulla ma'anil Quran setiap mana-mana Al-Quran Ini. Kemudian yang kedua, kelebihan dari Al-Qur'an, dari awal Al-Fatihah, keutamaan dari Al-Fatihah. Annaha afdalu wa a'dhamu suratin fi kitabillahi حيث صح بذلك al-hadis Sejak Al-Fatihah itu adalah yaitu paling afdolnya, paling agungnya di antara surat-surat yang lainnya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Di mana haitsu sahha di mana dia adalah telah sahih atau benar ya yang demikian itu dalam al-hadis asy syarih dalam hadis yang mulia. Ini sebagian sudah kita sebutkan tentang keutamaan dan beberapa hadis yaitu tentang surah Al-Fatihah. Yang nomor tiga, asalis annallaha lam yunjil fit Taurah wala fil Injil wala fil Quran afdalu minha. Bahwasanya Allah SWT tidaklah menurunkan dalam Taurat dan tidak pula Injil wala fil Quran dan tidak pula dalam Al-Quran afdalu minha yang lebih mulia daripada surah Al-Fatihah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan nanti akan e, mungkin kalau disebutkan di sini ya Al-Fatihah bisa menjadi yaitu e, untuk ru'yah ya sebagaimana kisah yaitu tentang e, para sahabat yang dimintai tolong oleh sebagian kaum yang mereka terkena sengatan yaitu binatang ya kemudian oleh sahabat ya kemudian dibacakan surah Al-Fatihah dan sembuh ya dan sembuh. Ini diantara utama. Kemudian yang keempat, diantara kelebihan dari surah Al-Fatihah, annaha rubnun fis salawati allati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadataini. Bahwasanya Al-Fatihah adalah salah satu rukun fis salawat ya dari dari salat-salat allati hiya afdalu arkanil Islam yang mana salat itu adalah paling mulianya ya, dari rukun-rukun Islam ba'da syahadata ini setelah dua kalimat syahadat ya. dan termasuk di antara rukun yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah tentang tumak minah tumak minah kalau kita lihat di buku-buku fikih dia adalah termasuk rukun rukun dalam sholat maka kalau kita lihat penjelasan para ulama masuk dari tumak Nina berdiam eh, atau diam sebentar itu kalau uh, eh, Saimin menjelaskan itu kita bisa membaca bacaan doa yang dalam ruku atau sujud itu bisa selesai ditambah waktu sebentar ya di waktu diam sebentar ya minimal bacaan itu komplit seperti itu nah, ini yang harus kita perhatikan kadang kita terburu-buru kadang kita nggak memperhatikan tumak nina ya ada lagi kalau ada sholat tarawih cuma 7 menit 23 rakaat itu tentunya nggak pakai tumak nina nggak pakai tumak nina dan ini jelas tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya bagaimana dia bisa merasakan tentang nikmatnya sholatnya ini kalau dia terburu-buru ya terburu-buru faradallahu ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam ala kulli musallin an yaqraha fi kulli ra'atin fa hiya taqarraru ala ala al-aqal kullu yaumin sab'a asrata marratan Allah telah memfardukan, mewajibkan ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam ya atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslim atas setiap orang yang salat ayakroha untuk membacanya, membaca surah Al-Fatihah fi kulli dalam setiap rokaat Tapi di sana ada penjelasan ketika imam membaca dengan jahar, ya, membaca dengan jahar. Maka di sebagian mengatakan ya bacaan imam adalah sudah mencakup bacaan makmum. Artinya ketika makmum tidak membaca Al-Fatihah, ketika imam itu jahar maka sudah mewakili. Hmm ini adalah wa idza al-Qur'anu fastanu lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan yaitu kalian Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Ya, perhatikanlah. Wa ansitu ya dan tadaburilah la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang dirahmati, ya. Ini dalil. Kalau nggak salah saya Albani mengatakan ayat ini berkaitan dengan yaitu ketika tentang sholat, ya tentang sholat ini sehingga ulama-ulama yang merojihkan bahwasanya ketika imam jahar itu e, supaya kita diam ya itu itu berdalil dengan ayat tadi ya dengan ayat ayat tadi karena prakteknya kalau kita baca di belakang itu juga ketika imam baca surah misalkan surah kemudian kita baca al-fatihah kadang kita nggak bisa nyimak nggak bisa nyimak bacaan imam ya karena di saat kita sibuk dengan baca ketika imam juga membaca. Kadang kita nggak bisa memperhatikan kalau imam salah atau mungkin imam ada yang kurang. Ya. Ya. Fahiyat takarrara alal akol Maka dia adalah yaitu berulang-ulang ya Sedikitnya alal akol ya, Paling sedikitnya ya, Kullu yaumin ya, Setiap harinya Sabah asrota yaitu 17 kali ya 17 kali wala tuqbalu salatul abdi wala tasihu hatta yakraha dan tidak akan diterima salatnya seorang hamba wala tasihu hatta yakraha ya dan tidak sah sehingga dia membaca yaitu al-fatihah qaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil eh, bi ummil quran tidak ada salat ya la salata ini adalah masuk isimnya la maka tidak ditanwin la solata la ilaha ya ini termasuk isimnya la ia adalah tidak ditanwin liman lam yakro bagi orang yang dia tidak membaca bi ummi Quran tentang yaitu dengan al-fatihah al Quran al Quran maksudnya adalah al-fatihah Wakola dan beliau bersabda man sholat sholatan lam yakro fiha bifatil kitab fahyakidaj fahiya qidat man sholat barang siapa dia sholat dengan satu sholat lam yakro fiha dan dia tidak membaca di dalamnya bifatil kitab dengan al-fatihah fahiya Rasul mengulang sampai tiga kali fahiya qidat al-fasid rusak yakni al, yaitu fasidah maka sholatnya rusak nah, sholatnya rusak Wal hidaju huwa syai' al-fasid. Hidaj adalah sesuatu yang rusak. Wa bihadza na'lam anna nafya fi qawlihi la salata liman lam yaqra bi kitab itu nafsul lisihah ya. Maka kita memahami, kita perhatikan, kita mengetahui bahwa saya penafian anna nafya penafian dalam la solata ya. Di situ la solata berarti kan di situ la solata, tidak ada solat ya. Tidak ada solat itu menunjukkan nafsul lisiha yaitu nafyun lisiha menafikan tentang sahnya sholat tersebut berarti kalau nggak baca al-fatihah tidak sah seperti itu karena apa? Lianna kaulahu fahiyahidat. Karena yaitu sabda Rasulullah SAW fahiyahidat. Maka sholatnya rusak. Nah, maka sholat yang rusak macam adalah fasidah yaitu rusak. Ya dulu anak lahu la solata. Ini menunjukkan yaitu atas ucapannya atau sabdanya la solata tidak ada solat. Ay la solata sahihatan. Ya la solata sahihatan wahada al mutayyan. Ya tidak ada solat yang sahih. Ya. Tidak ada solat yang benar, yang sah. Dan ini adalah yang nampak jelas. Walihada Allahu alaiha ismas salah fi hadis Abi Hurairah. Oleh karena itu Allah memutlakkan ya menyebutkan atasnya nama solah yaitu ismas solah. Penamaan solat ini fi hadis Abi Hurairah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah taala Allah swt itu berfirman Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku telah bagi yaitu salat ya. Bagi salat. Di sini maksudnya salat apa? Ya, tadi menamakan ya salat tadi itu dengan isma salat, ya, memutlakan itu Al-Fatihah tadi itu ya dengan salat tadi itu. Karena nanti akan merinci tentang alhamdulillah ini untuk saya, kemudian maliki yaumiddin, gitu kan? Qasamtu li sholat baina eh, baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi sholat antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Di anna sholata la tasiu ila Karena sholat itu tidak akan sah kecuali dengan dengannya. Ya. Berarti sholat itu memang sangat penting. Ya. Sholat itu sangat apa itu al-fatihah itu sangat penting dalam dalam sholat sehingga orang yang tidak baca al-fatihah tidak sah sholatnya. Wahada yadulu ala ahamiyatiha dan ini menunjukkan atas yaitu pentingnya Al-Fatihah. Wa annaha min ahami ma yakunu min kitabillahi. Dan sesungguhnya ia yaitu Al-Fatihah yaitu min ahami ya suatu yang paling penting ma yakunu min kitabillah dari apa yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Li anna salatana allati hiya ruknun min arkani dinina la tahsihu illa biha. Karena apa salat kita ya yang dia adalah rukun dari rukun-rukun agama kita latasiku ilabiha tidak akan sah ya kecuali dengan al-fatihah Kemudian yang nomor lima Allah subhanahu wa ta'ala Yunajil abda Bis salati Wa yukhatibuhu yaqulu Allah azza wa jalla fil hadis al qudsi alladhi rawahu anhu ya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Allah subhanahu wa ta'ala Membisikkan kepada hamba Dalam solat dan Allah berbicara ya, Kepada hamba tersebut Ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berkata eh, Berfirman dalam hadis kudsi ya, Hadis kudsi Ini berarti yang berbicara adalah Allah karena memang ada perbedaan itu adalah hadis kursi dan hadis Rasul atau dari Al-Qur'an ya. Yang Allah allati rawahu anhu Nabi Muhammad SAW Yang telah dibatkan darinya dari Muhammad dari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. solata baini wa baina abdi niswaini. Aku eh, telah bagi solat antara antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi masalah dan untuk hambaku apa yang dia minta. Faidah qala al-abdu Maka apabila hamba itu berkata Alhamdulillah Alamin Ini dalil yang digunakan oleh Syekh Utsaimin merujukkan bahwasanya Al-Fatihah ya, itu dimulai dari Alhamdulillah Alamin. Ini menjadi ayat yang pertama. Ya. Ini yang dirujukkan oleh Syekh Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memulai dengan alhamdulillah tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala Hamidani Abdi ya, Allah SWT berfirman Hamidani Abdi Telah memujiku hambaku ya, Telah memujiku hambaku Alladhi yujibu Rabbu Azza wa Jalla min fauqi arshihi wa fawqi ya, wa fawqi samai samawatihi yasmahu walau kana saw ya walau kana sautahu khafiyan kalau kana sautu khafian. Khafiyah. Ah, Khafiyan atau khafitan? Khafitan. Allah SWT yaitu mendengarkan mengijabai ya memperkabul yaitu memperka, mengabulkan min fauqi arsyihi dari atas arsnya. Jadi ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Allah SWT ketika ada yang bertanya aina Allah di manakah Allah? Allah adalah di atas arsnya. ya. Allah di atas ars, yaitu di atas para makhluknya. Fauqi arsyihi wa fauqi samawatihi dan di atas yaitu langit-langitnya. Yasmau, ya Allah mendengarnya. Walau kana sautuhu, ya walaupun yaitu suaranya itu khafatan ya itu rendah atau ya khafi ya atau yang samar atau dia tidak dikeraskan wa yaqulu hamidani abdi ya kemudian Allah mengatakan telah memujiku hambaku wa idza qala ar-rahman ar-rahim apabila dia berkata Ar-Rahman Rahim kalau Allah Ta'ala maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan Asna alayya abdi telah menyanjungku ya telah eh, telah menyanjung atasku siapa abdi hambaku Mana asna yakni karolah hamd marotan sania ya Mana asna yaitu mengulang pujian yaitu dua kali ya diulang ya itu pujian itu diulang ya diulang dua kali li anal hamda wasful mahmud bil kamal wal in, wal ifdal mal mahabbah wa ta'dhim karena pujian ya adalah sifat ya bagi yang dipuji, ya, wasful mahmud, ya, kepada yang dipuji. Pilih kamal dengan kesempurnaan wal ifdal dan kemuliaan ma'al mahabbah wa ta'zim bersama dengan kecintaan dan keagungan. Ya. Maka di sini ya, satu yang poin yang penting adalah dengan mahabbah wa ta'zim dengan kecintaan dan pengagungan ya فإذا قلت الرحمن الرحيم فقد عدت ya, wasfahu bil kamal maratan maka apabila engkau mengatakan Ar-Rahmanir Rahim maka sungguh engkau telah mengulang ya sifatnya dengan kesempurnaan ya lagi yaitu dua kali eh, ya. ma'qutun min ya nasani ya maka dia e, tadi asana tadi itu diajari asani wa warujuk dia adalah kembali ya mengulang ya mengulang jadi ketika namanya asna itu diulang-ulang ya diulang yakni raja amaratan sania, ya liyuh midani, ya maksudnya adalah kembali mengulang ya dua kali untuk untuk memujiku ya memujiku jadi alhamdulillahirabbil alamin muji Allah ar rahman ar rahim ya kemudian muji Allah Wa idza qala malik yaumiddin. Maka apabila dia mengatakan malik yaumiddin qala majjadani abdi. Ya, hambaku ini bersama majjada itu memuji juga. Tapi di sini ada penjelasan yaitu tentang masalah majjadani, memujiku siapa hambaku. Al majdu yatulu alal azamah wal mulk. Ya. Al majid ya, al majdu kemuliaan itu menunjukkan atas keagungan wal mulk dan kerajaan ya. wa inna maqala fi hadil ayah dan hanyalah dia e, mengatakan dalam ayat ini Malik Yaumiddin majadani abdi telah memujiku hambaku li annal mulka fihi majdun wa azmatun wa sultatun ya karena dia adalah kekuasaan, ya, kebesaran. Jadi adalah fihi majm di dalamnya ada yaitu pujian wa atmatun dan kebesaran wa sultah dan kekuasaan. Wa hadza sabab. Ini adalah sebab. Walihada yakul Arab fi kulli syajarin narun fastam jadar marhu wal afar wal afar. Oleh karena itu orang Arab mereka mengatakan fikul syajarin narun. Setiap pohon itu ada nar, ada api. Wastam jadal marhu wal afar. Ini kalau nggak salah penjelasan ini jadi almar, ya, almarhu wal afar ini bagian dari pohon yang ketika apa itu ketika dari kayu tadi pohon tadi itu ketika dibakar ini adalah mengeluarkan api yang yang paling besar ya yaitu tuksiru anak yaitu memperbanyak yaitu api ya, bagian dari pohon tadi itu ada yang sangat dia apa itu mengeluarkan api yang besar itu dikata almarhu wal afar ya almarhu wal afar istamjada yakni kawiyah ya yani istamjada mananya adalah kawiyah kuat li'anna al-wazna istaf'ala Dulu pernah kita sampaikan ya, apa itu wajad istafala maknanya diantaranya adalah tolabusai meminta ya, meminta sesuatu. Tapi tidak semuanya, artinya tidak mesti ya. Contohnya ini, la yalzam nabi mana tolak tidak mesti tidak mewajibkan atau tidak mesti dia itu adalah maknanya tolak meminta contohnya adalah wastaghfirullah ya Allah merasa cukup ya cukup ya. ini namanya uh, wajan istafala. Kebanyakan memang namanya istafala, wajan istafala, istafaro, ista'ana, ya, kemudian istighosa, ista, eh, istagisu, itu maknanya meminta, minta pertolongan, istisqo, minta apa? hujan, ya, istighfar, minta apa? ampunan, ya, istiqomah, minta apa? lurus, ya, istiqomah, lurus. Ya, tapi ada juga yang tidak. Ya, contohnya di sini. Astagfirullah. Allah Taala alam swab, E, mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena sudah jam 10 lebih 10. Insyaallah akan kita lanjutkan pada e, kesempatan yang akan datang yaitu melanjutkan tentang yaitu tafsir dari surah Al-Fatihah ini.